Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Rezeki. bima zakarta bima zakarta min al-hukmi al alaihi wa huwa lazim dari dalika idza qala nafi sifatil fi'liyati min jamiin aw mu'taziliyin aw asyariyin aw tulabiin aw maturidiyin idza qala li sunniyin ladhi yuthbitu sifati yalzamu min qawlika alima sunniyu min ithbati sifatil fi'liyati anna min af'alillahi ma huwa hadithun wa aqulu as-sifatul fi'liyatu hiya allati yaf'aluha Allah subhanahu wa ta'ala حكمته Nah, kemudian bagian yang kedua adalah lazim konsekuensi dari selain perkataan Allah dan Rasulnya yaitu perkataan manusia maka ini ada tiga macam. Macam yang pertama konsekuensi tersebut disebutkan atau disampaikan kepada si pengucap dan dia menerimanya yakni yaskur sami pendengar menyebutkan kepada pembicara konsekuensi makna dari ucapannya lalu dia mengatakan betul aku menerima konsekuensi tersebut aku ucapkan perkataan ini dan aku menerima bima dakarta minal hukmil mutarattab aku menerima uh, faedah atau dampak yang muncul karenanya bahwa lazim itulah lazim dari konsekuensi dari perkataanku ini Contohnya jika ada orang yang mengkari sifat fi'liyah Boleh jadi Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah, Gulabiyah atau Maturidi Berkata kepada Sunni yang menetapkan sifat fi'liyah e, Konsekuensi dari ucapan Anda wahai Sunni yang menetapkan sifat fi'liyah adalah Di antara perbuatan Allah ada yang baru Eh, dan aku katakan yang pengertian apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah adalah sifat yang dilakukan oleh Allah dan Allah melakukannya karena muktaba tuntutan hikmah dan kehendaknya. Contohnya istiwa, turun ke langit dunia, tertawa, gembira, ridho, marah, uh, dan marah dan yang dan sifat-sifat fi'liyah yang lainnya maka seorang sunni dalam kondisi ini akan mengatakan betul aku menerima konsekuensi ini konsekuensi yang kau sebutkan kepadaku yaitu sifat fi'liyah menunjukkan bahwa sebagian perbuatan Allah hati satun itu baru aku menerima konsekuensi ini wahakat adilatun dan berikutnya adalah dalil-dalilnya yang pertama dengarkanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Kulaukan al-bahru minta tali kalimat La al bahru qabla tang Pada kalimat Rabbi walau ji'na mithlihi madada Kemarin telah kita terjemahkan Demikian juga firman Allah Walau anna ma ma fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abuhurin ma nafidat kalimatullah Allah azizun hakim Wiwit Fahatani Fahatani ayatani wa ma fi ma'nahuma sarihatani bidalalati yannahu la nafada yaqwalillahi wa af'alihi qala ibnu sa'id rahimahullahu bil ayati asaniyati walau annama fil ardi min, min syajaratin aklam yaktubu biha wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun ajr midadan yastamidu biha litak kasarot litak litak kasarot tilkal latakasarat tilkal aqlamu syarat tilkal aqlamu wala nafida dalikal bidadu wa ma ma nafidat kalimatullah ma nafidat kalimatullah wa hada laisa mubalaghatan la haqiqata lahu bal lama alima tabaraka wa ta'ala annal uqula tatakor tatakosoro an anil Ihatoti, anil Ihatoti bi di sifatih, wa alimah ta'ala anna ma'rifatahu li ibadihi afdalu nikmatin an an ama an amallahu biha alaihim wa ajalla wa ajalu mangkibatin wa ajalu mangkibatin husuluha hasoluha hasoluha wahyalam hiya la ala wajhiha walakin mala yudroka kulluhu wala yudraku wala yudraku kulluhu la yatrok la yudraku la yudraku kulluhu panakbah panakbahahum ta'ala ala ba'diha tanbihan tantasiru tastaniru tastaniru bihi kulubuhum wa tansyarihu lahu suduruhum wa yastadil wa yastadiluna bima wasalu ilaihi ila malam yasolu yasilu yasilu ilaihi wa yaquluna kama qala afdaluhum wa a'lamuhum bi la nuksi sana sina sanaan alaika anta kama asnait asnaitu asnaita asnaita ala nafsika wa illa fal amru ajallu min dalika wa a'zamu wa hadha tamthilu min babi takribil makna alladhi la la yutaqu la yutaqu al-usulu bihi ilal afhami wal adhani wa illa fal asjaru wa in tadha'afat alama dzukira atafa kathiratun atafan atafan kathiratun kathiratan kathiratan wal mughuru law in law imtaddat law imtaddat bi atafi bi atafin mudha'afatun mudha'afatin bi afin bi'afafin mudha'afatin fa innahu yatasawwaru nafaduha wan wan kidoi wan uha likau likaunihi maklumatan nah Maka dua ayat di atas dan yang semakna dengan keduanya tegas menunjukkan bahasanya firman Allah tidak akan habis dan perbuatan Allah juga tidak akan habis. Maka ada yang baru firman Allah ada yang habis berarti ada yang baru karena firman Allah tidak akan habis maka berarti ada selalu ada yang baru Ibnu Sa'di mengatakan ketika menjelaskan ayat yang kedua walau nama fil ardi min sajaratin aklamun, yuktabu rupiah yang digunakan untuk menulis dan lautan yang ditambahi lagi setelah habis tujuh lautan dan sebagai tinta yes yustamadu biha untuk tambahan bantuan la takasarab tilkal aklam misalnya pena-pena tersebut akan patah dan akan habislah tinta tersebut dan tidaklah habis firman-firman Allah nah kalimat ini ini bukanlah sekedar kata-kata hiperbol yang tidak ada makna realnya Bahkan tatkala Allah Tabaraka wa taala menyadari bahasanya akal itu terbatas, tidak bisa memahami dengan baik sebagian sifat Allah dan Allah mengetahui bahasanya e, ma'rifatuhu li'ibadihi maka hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenalnya hamba terhadap Allah adalah seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hamba dan keistimewaan yang sangat agung yang mereka dapatkan. Wahia dan ma'rifat tersebut latun bin ala wajihah tidak mungkin sebagaimana apa adanya. Akan tapi apa yang tidak bisa ditangkap seluruhnya maka tidaklah kita tinggalkan seluruhnya. Maka Allah ingatkan sebagiannya sebagian dari pengetahuan tersebut tandihan untuk e, satu peringatan yang ini akan jadi sebab bercahayanya hati mereka dan lapangnya dada mereka dan mereka bisa berdalil atau menyimpulkan mawasul ilaihi sifat Allah yang mereka ketahui malam yasilu ilaihi mereka jadikan landasan untuk me mengetahui berbagai sifat Allah yang belum mereka ketahui. Wekuluna akhirnya para hamba berkata sebagaimana perkataan manusia yang paling utama dan paling mengenal Allah lanusi sanaan alaika ya Allah kami tidak bisa menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Ya, diatkan oleh Abu Dawud eh, redaksinya dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena yakul beliau mengucapkan di akhir witirnya Ya Allah aku berlindung dengan ridamu Min sakhatik Itu salah cetaknya Allahumma ini a'udhu bi ridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min ukubatik Dan dengan mu'afah darimu, keselamatan darimu dari siksaan wa a'udhu wa a'udhu bika minka. Aku berlindung dari dari azabmu, siksaanmu dengan dirimu. La uhsi sana'an alaik Kan aku tidak bisa menyanjungmu anta kama ta'ala nafsi sebagaimana sanjunganmu kepada dirimu sendiri. Da, uh, satu faedah penting berkaitan dengan hadis ini lanus sanaan alaik hadis ini diantara dalil yang menunjukkan bahasanya sifat Allah itu tak terhitung sifat Allah itu tak terbilang. Itu di antara dalilnya adalah hadis ini. Kenapa kok bisa hadis ini? Karena hadis ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya kita tidak mampu untuk memuji Allah dengan sehat sepatutnya. Dan yang namanya memuji adalah menyebut-nyebut sifat baik, menyebut-nyebut sifat utama pilihan maka demikianlah eh, Allah cuma memberitahukan kepada kita sebagian sifat sifatnya dalam rangka supaya kita bisa memahami betapa sifat-sifat yang lain yang tidak kita ketahui adalah sifat sempurna. Fal ajalu karena yang benar maka keadaannya telah terlalu lebih agung dan lebih mulia mindalika dari itu semua. Maka gambaran yang Allah sampaikan tentang lautan di sini adalah dalam perkata kebil makna, mendekatkan pemahaman. Ya, orang tidak eh, laitaqul bihi untuk bisa sampai eh, tentang pengetahuan tentang Allah itu bisa sampai kepada pemahaman dan benak pikiran Eh, maka itu adalah satu hal yang tidak mampu dan tidak sanggup bagi manusia. Ya, Far asjar maka pohon-pohon meskipun betapa banyaknya bagaimana disebutkan banyak sekali demikian juga lautan seandainya masih ditambah lagi dengan tujuh lautan fa'innahu maka dia akan habis maka bisa kita bayangkan dia telah habis mungkin dan habis karena hal tersebut adalah makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak habis sifat e, e, maka akan ada selalu perbuatan baru dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Wa amma kalamu فلا يتصوه فلا بل نفاذه نفاذه بل دلنا الدليل الشرعي دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاذ له ولا لا نفاذ له لا نفاذ له ولا منتهي فكل شيء ila rabbika wa fas'al azmana hmm benar eh, wa anna ila rabbika al azmana eh, mahma tas tas hmm, mana? Mahma tasalsala Mahma tasalsala al falbu wa taqdiru Qawwa ta'ala qabla dhalika ila ghairi nihayatin Wa sa'ad Wa sa'ada ala dhalika min sa'ada Man sa'ada Man sa'ada Bi qablihi Bi qalbihi Bi qalbihi wa lisanihi Allah Ta'ala ba'da zalika ila ghairi ghayatin wala nihayatin wallahu fi jami'in fi jami'il awqati yahkumu wa yatakallamu wa yaqulu wa yaf'alu kaifa arada wa idza arada la mani'un la mani'a la mani'a lahu min syai'in min aqwalihi wa af'alihi فإذا تصور عقل عقل فإذا العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك ليدرك العباد ليدرك العباد شيئا منه وإلا فالأمر أجل نعم Adapun firman Allah maka tidak bisa kita bayangkan habisnya. Bahkan dalil syar'i menunjukkan dan dalil akal menunjukkan pada kita bahwasanya tidak ada habis dan akhir untuk firman Allah. Maka segala sesuatu berakhir kecuali sang pencipta. Wa anna ila rabbikal asmanu sabiqah. Ya. Eh, dan sesungguhnya zaman yang telah terlewat yang telah lewat itu kembali kepada Allah. Mematasal al-fardu wa meskipun fardu pengandaian takbir dan pengandaian itu silih berganti e, Fawa maka Allah Ta'ala kebelan dalika sudah ada sebelum itu Ila ghairi nihayatin tanpa akhir Wa sa'ada ala dalika man sa'ada dan, uh, dan hal itu dibantu oleh orang-orang yang membantu dengan hati dan lisannya. Wallahu ta'ala maka Allah ta'ala ba'da dzalika yang masih ada setelah itu ila ghairu hayatin wala nihayatin tanpa titik dan tanpa akhir. Dan Allah dalam semua waktu menetapkan hukum, takalam berbicara, mengatakan dan melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Dan jika Allah menginginkan sesuatu maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan sedikit pun berkaitan dengan perkataan dan perbuatan Allah. Maka jika akal itu tasawuf bisa menerima hal ini, maka dia akan mengajari bahasanya eh, permisalan yang Allah buat untuk firman-Nya itu adalah dalam rangka supaya hamba mengetahui sebagian darinya karena kalau murid bertanya, fal amru a'zam wa ajal, maka perkara itu lebih besar dan lebih agung lagi. fal ulwa wasufla من القوة إلا منه والذي أعطاها للخلق فلا حول ولا قوة إلا به وبعزته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم وتدبرهم وبحكمته خلق الخلق وابتدأه ثم ذكر Jalalata izzatihi kemudian Allah menyebutkan betapa agung keagungan dan kemuliaan Allah. Betapa sempurnanya hikmah dan kebijaksanaan Allah. Dengan mengatakan Allah azizun hakim. Artinya miliklah miliknya lah izzat dengan semua maknanya. Maka tidak ada satupun di, al, di alam atas yaitu langit, tidak pula alam bawah yaitu bumi. dengan kuwati kekuatan kecuali berasal darinya Wawalati dan dialah adat yang memberikannya kepada makhluk maka tidak ada daya dan kekuatan bagi makhluk kecuali dengan Allah dan dengan kemuliaannya Allah menundukkan seluruh makhluk dan bisa mengatur seluruh makhluk dan mengatur seluruh, seluruh makhluk dengan hikmahnya Allah menciptakan berbagai makhluk dan wabtada'u dan memulai penciptaan dengan hikmah Allah jadikan puncak dan maksud darinya adalah hikmah. Bagaimana kamu demikian telah perintah dan larangan wujud bil hikmah terwujud dengan hikmah dan uh, tujuan yang dimaksudkan tujuan yang dimaksudkan tentu adalah goya adalah uh, adalah hikmah. Wal hakim maka Allah adalah zat yang bijaksana dalam makhluk yang dia ciptakan dan aturan yang dia tetapkan. Kemudian e, menambahi dalil wa yazidu hadzal makna wuduhan dan dalil ini akan tambah semakin jelas dengan firman Allah inna Allah inna rabbaka fa'alu lima yurid ya Allah itu berulang kali melakukan apa yang kalian inginkan firman Allah wa yaf'alullahu ma yasha Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Iman. Kalau tak wa khalqul malaikati wa khalqul malaikati qabla khalqi adam hadza la yashku fihi ahadun wa la yunazzu fihi ahadun fa ahadu af'ali rabbina jalla wa ala mutajaddidatun yuqiha subhanahu wa ta'ala bi muqtada hikmatihi wa malikatihi wa hadza ad-dalil tsalithu wa huwa bima hawluka min al-makhluqati satudriku anna fulanan makhlukun qabla fulanin anna fulanan anak fulana anak fulana di kuliko awalan akbar sinan min fulani wala yaqulu akilun annahuba kuliko ma'an fi lahdatin wahidatin nah Sanian Ya Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara langit dan bumi, datanglah kalian berdua dalam keadaan sukarela ataukah dipaksa. Keduanya mengatakan kami datang sukarela. Dan Allah berbicara kepada para malaikat, ini aku jadikan kamu gabung sebagai khalifah. Kalau Adama dan Allah berbicara dengan Adam ketika ditukar pada diri Adam roh. Bahwa sholat dan roh tersebut telah sampai pada hidungnya. Maka dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Allah berfirman, Yarhamu kau Rabbuka ya ada. Fantazir maka lihatlah fa inna la yashuka ahadun. Pastinya tidak ada satupun orang yang eh, Fangdur maka lihatlah fa inna la yashuku ahadun anna khalqa samawati wal ard qabla khalqil malaikah kalianlah bahasanya tidak harus dilakukan oleh siapapun bahasa pencipta langit dan bumi itu sebelum penciptaan malaikat dan penciptaan malaikat sebelum penciptaan Adam ini adalah satu hal yang tidak dilakukan oleh siapapun dan tidak ditentang oleh siapapun maka fa'ahad af'ali rabbina maka ahad satuan-satuan dari firman atau perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala yang Mutaja tidak akan ada selalu hal yang baru Itu Allah lakukan Karena hikmah dan kehendaknya Dan ada yang ketiga Yaitu apa yang ada sekelilingmu Yaitu makhluk Maka engkau akan menyadari bahasanya Fulan bin Fulana eh, Itu kebelah Fulanin sebelum uh, Fulan karena bulan yang yang tercipta pertama kali tentu lebih tua daripada yang yang kedua dan tidak mungkin ada, ada orang yang berakal yang mengatakan bahasanya keduanya tercipta ma'an sekaligus filah batin wahidatin dalam detik yang sama Kemudian e, adalah kondisi e, berikutnya. Wajah صفة لله والفرح صفة لله مشابهة الخالق anta nafsuka alzamtani antihi فسيقول Iza Mal farku kurang alifnya Mal farku Mal farku Kaifa Tusbihu sifatul khaliqi Kaifa iman wala taqulu minal darbun minal til akli fitrati wal fitrati wa tahrifi wa nususi wa tahrifun nususi Nah. Kemudian e, kondisi yang kedua adalah e, eh, eh, ayat mutakallim Pembicara menyampaikan Yaitu orang mencari sifat kepada Berkata pada sunni Menyampaikan konsekuensi perkataan sunni Sedangkan si sunni tidak menerimanya Tidak menerima makna tersebut Bahkan mengkarinya dan mengatakan Aku tidak Eh, menerima konsekuensi tersebut. Contohnya seandainya ada seorang pengingkar sifat berkata kepada seorang sunni, apakah engkau menetapkan dan meyakini kalau Allah punya sifat, wajah adalah sifat Allah, maka kami katakan betul. Wadahik, bagaimana dengan tertawa? Betul, itu adalah sifat Allah. Gembira pun sifat Allah. Apakah anda menetapkan bahasanya Allah punya sifat turun? Kami katakan iya dia mengatakan yang konsekuensinya dari halnya adalah menyerupakan sang pencipta dengan makhluk dan akan tapi kita mengatakan la laisa kadzalika wasma e, maka itu tidaklah menyerupakan Allah dengan makhluk wasma buktinya adalah dengarkan orang yang berikut ini yang pertama ini sifat yang Allah tetapkan adalah kita tetapkan berdasarkan nas Walesat mencukai angkusina bukan karangan kami sendiri. Kemudian sifat-sifat tersebut disebutkan dengan digandengkan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu khusus untuk Allah karena tidak disebutkan secara mutlak. Kemudian yang ketiga, eh, alam ta'i tidakkah engkau menyadari wa tidak akan kau menyadari firman Allah, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, dan dia lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Antara suka ya dan mu'atil wal orang makan taktil, Engkau yang uh, memberikan menyampaikan konsekuensi kepada aku bima laisa laziman min karami dengan sesuatu yang bukanlah menjadi konsekuensi perkataanku. Dan aku mengingkarinya sampai aku berjumpa dengan Robku. Kemudian Alaisa bukankah anda menetapkan zat untuk Allah yang tidak serupa dengan zat makhluk? Maka dia akan mengatakan iya. Maka Sunni akan mengatakan jika demikian mal farku apa beda antara zat dan sifat? Bagaimanakah kalau sifat maka dengan dengan isbat maka berarti ya, sifat khalik serupa dengan sifat makhluk Kaifat akul maka bagaimanakah Anda bisa mengatakan wahai mu'atil tabayun ada terdapat perbedaan antara zat makhluk dan eh, zat khalik dan zat makhluk. Nah, anda tidak mengatakan adanya perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka jika semacam ini Anda cuma mengatakan perbedaan itu cuma dalam zat, tidak dalam masalah penciptaan, maka ini adalah salah satu jenis permainan dan kelalaian urusannya akal dan fitrah ya. kemudian nas tersimpang dari Quran dan Sunnah dan ini adalah satu hal yang menyelisih apa yang menjadi kesepakatan para imam sunnah maka ini tiga bantahan untuk orang tadi tiga bantahan berupa dalil satu bantahan berupa ayat Kemudian kondisi yang ketiga lazim satu perkataan itu maskutan anhu didiamkan. Maka jika disampaikan kepada yang boleh jadi dia mengingkarinya, boleh jadi dia menetapkannya atau dia menafsirkannya dengan satu hal yang lain. Dan ini adalah satu hal yang sering terjadi dalam berbagai keadaan diantaranya pada saat debat Maka As'ar berkata pada Sunni misalnya Anda mengatakan bahasanya Allah turun ke langit dunia maka konsekuensinya berarti Allah bersifat dengan makhluk eh, Anda menyebabkan khalif dengan makhluk dan berbagai konsekuensi yang lain maka Sunni akan mengatakan kepada eh, orang yang eh, eh debatnya Nah, Anda sendiri, wahai orang yang mengingkari sifat-sifat filia, Anda sendiri menetapkan kalau Allah punya kehendak, dia akan mengatakan betul. Lalu susunnya mengatakan konsekuensinya, Ida jika demikian, sang pencipta sama dengan makhluk. Dan ini tidak diinginkan oleh mu'atil. Menyerupakan khalid dengan makhluk. Akan tapi, hal ini dikatakan oleh si sunni, ini istinjal lawan lil khasmi wa kasrul kibraihi wa eh, wa ghatratihi ghatrata rasatihi maka sunni ini mengatakan konsekuensi daripada perkataan menetapkan kehendak Allah punya kehendak seperti makhluk Bukan tapi ucapan semacam ini tidak bisa disimpulkan sebagai akidah orang tersebut. Karena ini adalah ucapan istinzalil khasm. Mengalah untuk musuh. Ya ada anggap saja seperti itu adalah ya, menyerupakan, Anda juga menyerupakan Allah. Dan upaya untuk mematahkan kesombongannya dan kesenang menangannya. Demikian pula ketika saat marah ketika seorang dalam kondisi sangat marah boleh jadi dia mengucapkan perkataan berupa caci maki dan e, celaan Faidan maka demikian hati Rodobau maka tenangkanlah marahnya dan sampaikan kepadanya. Antakul takada Anda telah mengatakan demikian fa'inahu yang tidak maka boleh jadi dia mengingkari hal tersebut atau berlepas diri dengannya dengan sungguh-sungguh. Maka jika seorang itu ingin jika bicara atau komitmen eh, di hal dalam kondisi ini dengan perkataannya kami katakanlah ada madfu'un maka jika ada orang yang mengatakan bahasanya ya, maskut anhu itu tetap bisa uh, ya, maskot anhu itu tetap bisa dijadikan sebagai konsekuensi pendapatnya maka kita katakan adalah perkataan yang tertolak karena manusia adalah manusia yang mengalami beberapa kondisi lalu dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak ya tafaton tidak mencermati dampaknya nah maka rikasnya ada tiga macam lazim dari perkataan manusia. Jadi kelas disampaikan dan dia menerima maka sudah berarti dia menerima. Itu pendapat. Namun jika dia tidak menerima berarti bukan pendapatnya. Kalau cuma diam maka yang benar itu tidak menjadi pendapat. maka berkaitan dengan masalah sahur terdapat banyak perintah untuk bersahur. Namun Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan ulama ijma kalau sahur itu dianjurkan tidak wajib. Nah ada satu buku yang yang pernah saya baca di buku tersebut mengatakan ya, penulisnya mengatakan wajibnya sahur dan dia mengatakan siapa pendapat dia, siapa yang mendahului dalam, dalam mengatakan suatu wajib pada Ibnu Hajar mengatakan lama sepakat tentang itu dianjurkan. ada yang mengatakan ini adalah lazim dari perkataan para ulama yang mengatakan bahasanya al aslu fil amr lil wujud. Maka ini adalah satu hal yang tidak tepat. Itu hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena ini adalah lazim kaul jenis keberapa? Jenis ketiga. Ulama yang mengatakan al asfil amrul wujud eh, apakah dia membahas eh, masalah sahur dan mengatakan hukum satu wajib dan itu adalah karena al al al, al amrul wujud jawabannya tidak. Nah, ketika beliau tidak mengatakan demikian makanya statusnya maskot. dan beliau beliau tidak eh, tidak pernah bicara mengatakan wajibnya tahu dengan alasan al asufil amr lil wujud nah, ini pendapat yang keliru dan perkataan yang keliru. cuman letak kekeliruan si penulis yang saya ceritakan tadi? Karena dia menilai maksud anu sebagai kaul dan yang benar adalah nah, lazimul kau laisa kaul, lazimul madhab laisa bimadhab lazim dari madhab seseorang konsekuensi dari madhab seseorang adalah ya, bukalah madhabnya ya. Maka ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan Pastinya tiga rincian ini tentang ucapan manusia ini satu hal yang sangat-sangat penting untuk dipelajari dan dan diterapkan. Itu bukan hanya berlaku untuk bahasan akidah, itu juga untuk berlaku untuk bahasan fikih dan yang lainnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kurang alik tadi pinjam pulpen eh pensil